Allahumma sholli ala Muhammad Orang yang paling susah hidupnya itu yang nggak mau mikirin nikmatnya sendiri tapi sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Ono tonggo tuku lemari iri, tonggo tuku tanah susah, tonggo tuku kol ini merongkol, tonggo tuku kulkas ini panas, tonggo tuku piring murang muring, tonggo tuku gelang melang-melang, tonggo tuku kalung bingung, tonggo tuku ceret mencret. Lah pripun wong tangga untuk kenikmatan dipikir leboke hati. tangga untuk nikmat dipikir leboke hati. tangga untuk nikmat dipikir leboke hati. dabduk dabduk dabduk loro uripe. Wong ana tangga iso tuku sapi wae dipikir dileboke ati, loro atine mergo disundangi sapi. Tangga tuku sepeda motor dileboke hati bleng, atine panas mergo ketos kena opo. Yang kedua, walisanan zakiran, lesan yang banyak berzikir. Lesan itu kalau dipakai berzikir mesti dadi wong api. Tak kira ngilokke, mboten ngira mitnah, mboten ngira undat-undat, mboten ngira adu-adu. Maka zikir, baca sholawat, rene ra iso nyanyi reneng reneng kaya iki mau itu untuk membebani bibirmu agar tidak kau gunakan untuk mengerasani tonggongmu Me, ya mengerasani apalagi menyelatu suamimu sadari bu suamimu adalah surgamu ridho Tuhanmu bergantung pada ridho suamimu maka ketika suami pulang kerja sampai di depan rumah, pahami itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Yo guyu. Alah, wong lanang kaya ngono dapurane peristiwa besar. Bojo kok di dapur-dapur. Kuwi perlu disyukuri alhamdulillah bojoku mulai. Soalnya nek bojomu lali, iso-iso keliru mlebu omahe tonggong. Mula begitu rawuh najan ora entuk duit sambut dengan mesra, wajah cerah, senyum indah. Itu pahalanya seperti jihad. Ojo kok bojo nembe nduki mlebu omah entuk duit ora. Rantuk duit rasa mlebu omah. Ana turu wong gerdu ana. Sing lanang senden soko karo duwe. Urip matane tok kedap, kedap. Wes atimu lara, pikiranmu sumpek ra entuk duit malah nambahi dosa. Mbok disambut sing mesra. Ketok suami rawuh, sepeda motor dijagang. Wes aja ndremimen selawatan nyambut kepulangan suami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ganjaran bojomu mlebu omah bukake lawang sret tolabatul alaina omahmu barokah Dan daripada bibirmu kau gunakan untuk menyelatu suamimu, hati suamimu sakit, Allah ikut sakit. Kalau suamimu nggak ridho, Allah juga nggak ridho dirimu mati suamimu belum ridho surga enggak mau kau tempati naudzubillah min lo kok tega-teganya menyelantu suami padahal suami udah kerja keras enggak karuan coba bu perhatikan suamimu kalau lagi tidur ngolak mongso hatimu lampu mati terus di center mesti hatimu tumbuh rasa welas ya Allah pak biyen nomu yo gagah saiki kok wis ngelimpruk ngene nanti kulitmu kaya kadal ngene iki sehingga bibirmu itu terkendali nggak suka menyelatu suamimu orang suamimu lihat itu lewis tepat tepak turun sentolok ya Allah rupanya nanti koyo plastik resek kenal peletik gue kok tego Woi jaga bibirmu jaga lesanmu banyak perempuan masuk neraka ya gara-gara nggak -gara mampu mengendalikan lesannya Allah masya Allah Muhammad Jangan dipakai untuk menyelatu suamimu. Suamimu udah kerja keras, kontang panting itu semua dilakukan untuk mengetengi dirimu itu. Caranya pakai zikir. Kadang aku nerangin kayak gini ada yang ngomong, aku tuh sebenarnya suka zikir, seneng sih ikut zikir, cuma aku gak ngerti karepe. ora ngerti artine ora popo sampean ora ngerti artine ra popo sing penting di wong sampean ora ngerti Gusti Allah sing sampean dikiri wis ngerti halo halo sing penting nyambungi hati nang Gusti Allah sampean mantep ora ngerti artine ora popo Nggo yo wong selawatan iki mbok pikir ngerti artine kabeh ngono kok. Ya ora. supo-supo-supo sepo mae habi habi ya Muhammad ya roh asal kha afin kaini ditekoi kandane artine apa kang mbuh artine opo mbuh pokoke selawat pokoke yang dijak zikir, zikir iki mau tahlilan, artinya opo? Lah oke sing orang ngerti itu timbang sing ngerti. Kadang sing imami dhewe orang ngerti. orang ngerti ben pokoke di pokoke ngaji ini ini ngerungoknya ceramah paham ora paham, ngerti ra ngerti pokoknya budal, nderek ngaji ini ini kabe wis di ngapura dosanya karo dosi Allah tekohi kandane, nerang nopo mau mbuh royang guyu aku yang melu guyu ini wis di ngapura dosanya karo dosi Allah pokoknya ngaji pokoknya ngaji pokoknya padha karo ana bocah nom joget mergo krungu lagu dangdut muser-muser ginjal-ginjal gobek-gobek nanti gobyos kringete ra karo-karoan tekoki kancane joget Mas iya bro joget Mas iya bro ye oh bro gobios ya lo keringetnya lah joget wasik, gobek-gobek keringet drodosan lagu apa bro? mbok penyanyinya siapa bro? mbok lagu apa? mbok penyanyinya siapa? mbok pokoknya eh, pokoknya ayo dan bareng ayo kae kok edan kabeh. Yo ngapunten ngapunten nggih. Nggih sami kalih bapak ibu lek nembe koalisi bumi bengi Yo koalisi lho. Bapak kok opo Pak? Nah, ini ku yo pakai guru bahasa Indonesia yang paling canggih apakah arti dari aku orang kira iso jawab bukan nonggone kamu sopo wae apakah arti dari aku gak ono jawabane tekoi artinya apa mbuh eh? aku jangan tenang